terutama bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang dalam mendalami bahasa Arab. Tentu saja dalam acara ini nanti kita semua akan menyaksikan pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Ustadz yang sudah hadir di studio, di studio kita. Dan selain itu pemirsa, pada acara ini nanti kita juga akan menyaksikan percakapan dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dari para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ayyuhal musyahidun al-kiram Qad hadoro baina ladaina al-mukarram awalan Ad-Dr. Anders Syamsul Arifin Al-Majistir Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kaifa haluk ya Ustaz ya, Alhamdulillah Iya nah, Tema kita pagi, pada pagi hari ini masih sama ya Ustaz dengan minggu-minggu sebelumnya Iya ini masih lanjutan dari minggu-minggu sebelumnya Yaitu uh, Talung, Talung Arabi al Iya, masih ya. berkelanjutan tentunya berkelanjutan, masih berkaitan dengan yang kemarin-kemarin ya, iya, ya Ustaz ya. dengan belajar bahasa Arab. Iya ya. <clears throat> Eh, wa hadara aidan eh, al-mukarram Aduktur Aduktur Ahmad Dardiri Al-Majistir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ya Ustaz? Alhamdulillah fi khair ya. Ukti. Iya, Ustad uh, eh, pertama kali hadir di tengah-tengah kita nih Ustad. Nanti kita akan ngobrol sedikit nih dengan Ustad ya. Tapi uh, sebelum itu nanti qabla an nushahid at-ta'lim uh, sanasma kira al-Qur'an. Wa ukhbirukum aidan ayyuhal musyahidun anna fi hadzal barnamij nu'ti lakum fursah lil jawab anil as'ilah minal ustaz Syamsul. Idzan idza kana minal musyahidin yastati'un ayyujibu as-su'al tafaddalu al-ittisal bina ila televisiun bi al-mawjud amamakum. Pemirsa tidak lupa kami informasikan juga bahwa pada acara ini nanti kami akan memberikan sesi interaksi dengan Ustadz Syamsul yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsul. Jadi siap-siap pemirsa sediakan pulpen dan kertas Anda untuk mencatat pelajaran hari ini, karena nanti bila Anda merasa mampu untuk menjawabnya, segera hubungi kami di nomor 5743476 bagi Anda yang di, berada di Jabodetabek, atau di 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Tayyib ayyuhal musyahidun, eh, sanasma qiraat quran allazi qara'ahu Abdul Razik. Eh, pemirsa, segera saja kita saksikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara kita Abdul Razik. Beliau akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan 37. Wali akhina Abdul Razik, falyatafaddal mashkura.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 العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم Syukran ya akhwana Abdul Razik Pemirsa demikian pembacaan ayat suci Al-Quran Semoga menambah keberkahan juga kekhidmatan dalam acara kita pada pagi hari ini Pemirsa sebagaimana telah kami informasikan tadi Bahwa telah hadir di tengah-tengah kita Yaitu Dr. Ahmad Dardiri MA Ustadz mm, bagaimana nih Ustadz cara pemirsa untuk lebih uh, uh, mudah mendalami bahasa Arab. Ya, memang uh, bahasa Arab ini diperlukan keinginan yang kuat untuk bisa mendalami dan biasanya kalau keinginan sudah kuat ini akan muncul usaha-usaha untuk selalu berlatih dan berlatih karena bahasa ini kan keterampilan. Hmm. Kalau cuma sekali dua kali belum bisa itu. Harus sering diulang-ulang sehingga bisa mantap dan nanti bisa diterapkan di dalam eh, praktek-praktek uh, uh, kebahasaan. Kira-kira hmm. mungkin nggak mempelajari bahasa Arab dalam waktu yang singkat gitu Ustaz? Mungkin banyak nih pemirsa di rumah pengen bisa bahasa Arab tapi yeah, yeah. dalam waktu yang singkat gitu Ustaz memang kalau untuk waktu yang singkat mungkin kalau tujuan belajarnya cuma sekedar untuk berbicara berdialog itu mungkin bisa, bisa. tapi kalau untuk kajian-kajian yang agak mendalam mungkin untuk buku-buku keagamaan yang berbahasa Arab barangkali perlu agak waktu lama oh, iya. itu. Butuh waktu juga ya Ustaz ya. ya. <laughs> <laughs> iya, kalau acara kita pada pagi hari ini kan belajar bahasa Arab mungkin nanti bisa membantu ya Ustaz ya bagi pemirsa semua. Insyaallah, insyaallah. Iya. <laughs> Syukran Ustaz. Uh, tayyib ayyuhal musyahidun hayabina ah, haya nusyahid at-ta'lim al-lughah al arabiyah walid doktorande Syamsul Arifin al-Majistir falyatafaddal mashkura Silahkan Ustaz. Baik, syukran ya. Oh, uh, Maria. Maria Kipti ya. <clears throat> Ayyal musaidun al-kiram. Uh, naltaki ada sabah di ta'lim Lula Arabiyah di televisiun. Hmm. Pemirsa, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam acara pengajaran bahasa Arab melalui TVRI. Pagi ini kita masih melanjutkan pelajaran yang lalu <clears throat> di mana tema kita masih membicarakan tentang belajar bahasa Arab. Nah, dalam dialog nanti antara Kamil dan Mahmud kan kita temui beberapa kosakata baru. Secara singkat, Mahmud ini eh, mengalami agak eh, kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Mahmud dan kawan-kawan, nah. kemudian menghubungi Kamil yang dianggap teman yang lebih bisa, lebih paham bahasa Arab. Dia menghubungi lewat telepon, minta waktu, dia mau datang ke rumahnya, oh, tapi Kamil ini sibuk. Akhirnya pembicaraan lewat telepon itu saja, minta waktu untuk bagaimana kita belajar kelompok dengan teman-teman. Ada teman-teman, ini ada disebutkan Irwan, ada Ibrahim, ada Ismail, itu mereka minta untuk belajar dengan Kamil uh, kami milih-milih waktu karena memang sibuk uh, hampir tiap jam dia punya uh, kegiatan sehingga diputuskan suatu hari dan jam tertentu untuk belajar bersama pemirsa dalam jauh nanti kita akan temui beberapa kosakata baru uh, <clears throat> tapi sebelum itu kita ingat kosakata minggu lalu silakan lembar peraga caption berikut <clears throat> al-mator Minggu yang lalu kita temukan kata almator yaitu bandara. Kemudian ada hakibah, hakoib, koper. Ada hakibah itu safar, itu tas itu pepergian. Hakibah jamilah. Hmm, anda masih ingat hakibah jamilah. Kata jamilah ini artinya bagus, indah, cantik. Nah, mungkin ada diantarkan namanya jamilah. Kemudian intadoro, yantadiru, intidor itu menunggu Intadoro, yantadiru intidor kemudian berikutnya ada tariqah mubashiro, tariqah mubashiro. ada tariqatul qawaid wat ini ketika itu eh, dua orang Kamil dan Mahmud berbicara tentang bagaimana cara belajar bahasa Arab Menunjukkan ada beberapa metode kemudian ada tariqah samaiyah syafawiyah uh, audio lingual ini oral dan oral approach kemudian la azalu ata'allam Waktu itu Mahmud memuji-muji Kamil. Wah, kamu bagus sekali. Oh, enggak, saya juga masih sedang belajar kata Mahmud. La azalu wa ta'alam. Jadi dia enggak mau enggak mau dipuji-puji. Saya juga sedang belajar kok katanya. Kemudian hmm, hasab al-ahdaf. Hasil Adab ini artinya sesuai dengan tujuan. Jadi waktu itu Anda ingat Mahmud bertanya e, metode apa yang paling baik setelah disebutnya beberapa metode dikata oh nggak ada metode yang lebih baik e, yang ada itu metode lebih cocok dari yang lain karena e, sesuai dengan tujuannya belajar bahasa itu. Nah, itulah yang kemudian menentukan suatu metode. Pemirsa, uh, kita lihat kalimat wa ibarat jadidah. Eh, kita nanti dalam dialog antara Kamil dan Mahmud ada ala eh, hari-hari uh, disebutkan. Nah, kita lihat dulu al ayam fil usbu. Ada yaumul ahad, yaumul isnin, wa yaumul selasa, wa yaumul arbi'a, wa yaumul khamis, wa yaumul jumu'ah, wa yaumul sab. Nah, ini hari-hari dalam sepekan. Nah, ini jadi kata-kata ini sudah menjadi bahasa Indonesia Yaumul Ahad kita uh, hari Minggu tapi sebagai kita juga menyebutkan Yaumul Ahad, Yaumul Isnin hari Senin, Yaumul Selasa hari Selasa, Yaumul Arbi'a hari Rabu, Yaumul Khamis hari Kamis, Yaumul Jumu'ah hari Jumat, Yaumul Sabat. Jadi semuanya dari bahasa Arab. <clears throat> Pemirsa, selanjutnya dalam dialog nanti kita akan temui uh, berbicara dengan jam, as الساعة الواحدة الساعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية عشرة الثانية عشرة ini jam ya. jadi eh, anda mungkin selama ini ada juga sudah tahu tapi juga mungkin uh, kurang tepat menyebutkannya terutama jam 11 dan jam 12 itu ya asal hadiah asrota asaniyata asrota nah ini jadi nanti kita selengkapnya kita lihat dialog antara Mahmud dan Kamil kemudian dalam dialog nanti pemirsa juga kita akan temui kata anadi nadi ini artinya kalau dalam bahasa kita klub ya atau gelanggang begitu uh, ah, nadi itu nanti kita temui dalam dialog antara keduanya kemudian roa ya ro ya kita nanti temukan ya kita temukan kata ya uh, ya dan ro'yun juga ada nanti kemudian so'ubah ya so'ubu so'ubah ala ini artinya sulit so'ubah ya fi fahmi hadha sulit bagi saya memahami pelajaran ini. Nah, itu. Kemudian kita temukan juga kata ittafaqa yattafiqu ittifaq. Alah. Sepakat artinya ittafaqa yattafiqu ittifaq. Alah ada idemnya ala. itu. Artinya sepakat. Kemudian ada kata juga asrafa yusrifu israf. Nanti kita temukan kata tusrif tusrifuna itu nanti ada membimbing maksudnya. Jadi asrofa yusrifu israf membimbing Nah, ini beberapa kata yang akan kita temui dalam dialog antara uh, Mahmud dan Kamil. Perlu diketahui bahwa dialog ini melalui telepon dari jarak jauh antar Mahmud dengan uh, Kamil. Eh, selebihnya mari kita ikuti dialog antara Mahmud dan Kamil berikut ini. Halo, Assalamualaikum, Ana Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, akhi Mahmud. كيف حالك بخير والحمد لله وأنت كيف حالك يا كامل أنا في صحة وعافية دائما يا محمود على فكرة ماذا تريد يا محمود أريد رؤيتك في الصباح لأمر مهم في الصباح أنا مشغول حتى الساعة الثانية بعد الظهر وبعد الظهر وبعد الظهر usahid abi fil mahal hatta sa'ah al-khamisah masaan. Ma tatakunu fil bait ya Kamil? Sakunu fil bait fi sa'ah as-sadisah masaan insyaallah. Mada turid ya Mahmud? Laqad samra ba'du ashabina bisu'ubah fi ta'allumil arabiyyah. Man haula ya Mahmud? Hum Ismail wa Ibrahim wa Irwan wa Haidar wa ghairuhum alladzina lam yafhamu lughatal arabiyyah jayyidan. Wa madza sana'mal ya Mahmud? Laqad ittafaqtu ana wa Ibrahim wa Ismail ala an tusrifana fi ta'allumil arabiyyah في حلقة أسبوعية حتى نفهم هذه اللغة جيدا أنا أوافق على هذا رأي محمود غير أننا لابد أن نعين وقتا مناسبا على حسب فرصتي متى تكون عندك فرصة؟ يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء ويوم الجمعة أدرس في الجامعة من الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس يمكن؟ ويوم الخميس أدرس اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف يوم السبت ماذا تعمل يا كامل؟ يوم السبت أذهب إلى النادي لأنني من أعضاء فريق كرة القدم لجامعتي ويوم الأحد أنا مشغول في حلقة التعليم الديني للفتية والفتيات في قريتي أنت طالب مسؤول كل يوم إذن wa mata tu'allimuna al-arabiyyah ya Kamil? Yumkinuna an nata'allam al-arabiyyah masa yaumil khamis fi sa'a salisah wa nisf. Tayyib, ittafaqna 'ala al-ijtima' fi sa'ati salisah wa nisf. Lita'allum al-arabiyyah ma'at liqa'ina. Syukran jazilan laka ya Kamil. Afwan. Assalamualaikum ya Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itulah tadi dialog antara Mahmud dan Kamil melalui telepon. Ya, tadi kita kelihatannya ada entah lapar, apa ya, kok bunyi dua kali tadi ya. Telepon itu sedang dipakai. <laughs> ya, ya, pemirsa, jadi dialog tadi saya berharap Anda paham tadi uh, percakapan antara dua sahabat Mahmud dan Kamil <clears throat> eh, mereka sepakat untuk belajar bersama-sama karena ada beberapa kawan yang eh, tidak paham bahasa Arab eh, untuk itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh eh, saudari Martia, Maria Kiptia bahwa kita akan buka line telepon untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kami sediakan di sini. ya, ada pertanyaan manil ladzi ittasola bisodiqihi bijawal. Hmm. Ada manil ladzi ittasola bisodiqihi bijawal. Siapa yang menghubungi kawannya melalui handphone tadi? Nah, ini nanti untuk me menghakimi jawaban Anda Pak Ustaz ya akan dibantu oleh Bapak Ahmad Dadiri Manilati hmm. Manilati ittasola bisodiki bidawal Siapa tadi yang menghubungi? <coughs> silakan kalau Anda berkenan silakan masuk ke line kami <coughs> eh, Manil ladzi ittasala bisodiki bidawal Siapa tadi yang menghubungi? <coughs> ya tidak ada yang masuk ini memang agak agak ya assalamualaikum Waalaikumsalam. assalamualaikum Waalaikumsalam. hmm, baik mana mutakallimah Agisna. Al Agisna baik Agisna nah madam خلاص جلوس الماضي طيب أجسنا في di Bogor. Di Bogor. Tayyib. Man alladhi tasala bi sadiqi bil jawal? Mahmud. Mahmud. Mahmud. Bagaimana Pak Dar tadi Mahmud apa Kamil yang menghubungi? Betul. Betul. Eh, Mahmud. Karena dia bilang anak Mahmud. Mahmud. Ya. Baik, Agisna masvirun nak ya. Syukran. Ya. Ya. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di dengan tepat. Coba kita lihat Mahmud ittasala bisadiqi bil jawwal itu. Jadi Mahmud tadi yang menghubungi menghubungi temannya dengan melalui HP tadi. Itu jawabannya. Nah, pemirsa kita lihat pertanyaan berikutnya. Asal asani hal arada Mahmud as sadiqi hal Aroda Mahmud as sadiqi apakah Mahmud mau ketemu temannya nah, pemirsa silakan Anda yang ingat dialog tadi hal Aroda Mahmud as sadiqi apakah ya, ya, ya silakan nomor telepon dikeluarkan <laughs> supaya pemirsa bisa menghubungi Ya, ini pemirsa tampil nomor. Silakan Anda yang di luar Jakarta juga, silakan. Tersedia nomor khusus? <clears throat> Hal arada Mahmud ru'yata sadiqihi? Hmm. Ayat. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, mana mutakallim? Abdul Azam. Abdul Azam. Baik, fi? Fi Depok. Wih Depok. Taib, ya, pintar pintar. Hal dah Mahmud roya tasodiki. sadiqi Hmm? Apa? Nama arada Mahmud roya tasodiki sadiqi fi sabah. Ah, ah. naam arada Mahmud roya tasodiki sadiqi fi Pak Dar gimana tu? Eh, Al iya, eh, jawab sahih. Baik, eh, jawab sahih. Kalau Pak Dar sudah mengatakan sahih, kita nggak bisa menolak. <laughs> Nah, Naam. Eh, Dan Mahmud Mahmud eh, yurid ru'yata sadiqihi walakin ru'yah mungkin sobah <laughs> Lidzalika ittasal bil uh, jawal. Baik. Jadi ya, Naam arada Mahmud ru'yata sadiq kamal ya. Ya, hmm. jadi yang ditanyakan keinginannya ya, keinginannya. hal arada. Betul. Jadi Eh, dia siapa tadi yang ingin gitu keinginannya ya sekalipun nggak ketemu tapi dia sudah punya keinginan betul. <clears throat> Baik, syukran ya akhi. Hmm. Baik pemirsa uh, itu jawaban uh, nomor dua. Kita lihat soal salis. <clears throat> hmm. Kam yauman yadrusu kamil fi jami'atihi. Kam yauman yadrusu kamil fi jami'atihi. Anda masih ingat dialog tadi? Kam yauman yadrusu Kamil fi jami'ati. Berapa hari Kamil uh, kuliah di perguruan tingginya, di kampusnya? <clears throat> tadi dia mengatakan nyebut-nyebut hari-hari tadi itu. Kam yauman ah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mana mutakallim? Ana Muhammad Farid. Muhammad Farid. Ayo, akan masalah ya Muhammad Farid. Alhamdulillah. Ah, Aina takun? Ah, Ana fi Bekasi. Di Bekasi, tayyib. Hmm, kam yauman yadrusu kamil fi jamiatihi? Yadrusu kamil fi jamiati khamsa yauman. Khamsa yauman? Nah. <laughs> khamsa yauman khamsat ayam. Khamsa tayyam. Itu itu khamsa yauman itu <laughs> ada khamsa tayyam. Khamsa tayyam. Jadi pemirsa, adat itu dari bilangan 3 sampai 10 itu nah, eh, madudnya jamak majrur ya, jamak majrur. Khamsat ayamin. Tapi benar nggak itu tadi 5 hari? nah, <clears throat> itu kan? Apa apa betul lima hari tadi? Lima hari, apa enam hari, apa empat hari, apa tiga hari? <laughs> Tapi uh, yakin tadi ya lima hari tadi? Oh sudah terputus. Hmm. <clears throat> Kalau Maria tadi berapa hari? Kira-kira? sepertinya ayam. Oh, sepertinya konsert ayam. <laughs> Kalau seperti itu enggak sebenarnya kan? ya. banyak hari tadi yang, disebut. Iya, yang namanya seperti itu enggak sebenarnya. Iya. <laughs> Pemirsa, tadi eh, Kamil itu menyebutkan hari-hari. Hari apa saja tadi? Uh, Yaumal Isnain. Isnain. Terus? Selasa. Oh Woyom Sulasa arbi'a wa yaumal arbi'a wa yaumal jum'ah ya. wa yaumal jum'ah Iya, oh ya. <laughs> Arba'at ayam. Arba'at ayam. <laughs> Pemirsa, ya ini mengingat-ingat uh, isi dialog keduanya tadi kadang-kadang agak sulit juga. Kita lihat uh, lihat, lihat terus suka lihat jawaban Anda di silakan caption ditampilkan. Yadrusu kamil fi jamiyati arba'ata ayyam. Arba'ata. Ya, jadi tadi betul pada diri tadi Yaumal Isnin wa yaumal Selasa wa yaumal Arba'a wa yaumal Jumu'ah. Iya. Ada satu hari yang dilompati tadi kan hmm. dari hari Kamis. Yaumul Kamis itu dia apa tadi kegiatannya. Nanti mungkin ada soal. <laughs> Ya. <laughs> Eh, pemirsa kita lihat uh, eh, soal Ar-Rabi. Mada ya Oh ini pemirsa udah nggak sabarnya. <laughs> nih. ya amal kamil yaumal khamis. Baik, Assalamualaikum. Oh, belajar bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam takarlim. Uh, eh, ibnu. Eh, uh, ibnu. Taib, ibnu. Taib, aina ibnu? Bogor, Bogor. Hei, Bogor. Taib, alam masalah. Mada ya'mal kamil yaumal khamis. Waduh. Waduh. Nah, <laughs> Lali rek. um, mungkin uh, ya ta'allam uh, lugat al ya Oh, mungkin ya ta'alam lugat kan al-Inggrisiyah. Rubama ya ta'alam al-lugat al-Inggrisiyah. Naam. Ah. <laughs> <laughs> Belajar bahasa Inggris tadi hari Sabtu apa hari Kamis apa hari Ahad tadi itu? Uh, ah, ansa. <laughs> Baik Mas Kurun. Ya, saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat jawabannya. Ya mal khamis ya terus kamil al kalau Indonesia. ya, Pak Ibnu betul. Ah, <laughs> betul Pak Ibnu ya. Ya mal khamis ya terus kamil al kalau Indonesia. Jadi ada hari kosong di kampusnya digunakan kursus uh, bahasa Inggris eh, karena dia ingin ingin mem, mem, apa, menguasai Arab dan Inggris maka dia belajar bahasa Inggris. Hmm. Baik pemirsa kita lihat uh, pertanyaan kelima hal kana Mahmud min adai fariqi kuratil qadam hal kana Mahmud min adai fariqi kuratil qadam apakah Mahmud itu anggota kesebelasan Eh, kesebelasan uh, sepak bola di kampusnya. Tadi kita eh, ada di dialog tadi tadi siapa tadi Mahmud apa Kamil tadi. Hal kana Mahmud min adha'i fariqi kuratil kodam. Nah, silakan pemirsa yang masih ingat nomor sudah terpampang di layar. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, mana yang mutakalimah? Juli. Eh? Juli, Tayyib, Juli. Hmm. Juli. Anak di Jakarta ya, Ustaz. Ah, anak di Jakarta, ya, Juli. Ahlan wasalan ya, Juli. Ahlan bik. Tayyib. Um, uh, hal kana Mahmud min a'dai Farid kuratil qadam? Apakah Mahmud itu termasuk anggota kesebelasan dari Mahmud eh, um, Naam Naam Mahmud Naam uh, eh, doain a'dha'i min a'dha'i kurat farik fariq kurat al Naam hua min a'dha'i farik kurat eh, al-qadam oh, hmm. ya. coba kita cek kepada diri ya, <laughs> Juli ya. Ini Mahmud apa Kamil nih Lupa juga. tertulis tadi Mahmud tadi yang Mahmud, oh, ditanyakan. Hal kana Mahmud min adoi fari kuratil kodam. Nah itu yang yang yang tertulis tadi yang ditanyakan Mahmud. Hmm. Iya iya. iya. iya. <laughs> Tapi eh, yakin iya Mahmud yang eh, anggota kesebelasan tadi ya. Insya Allah. Insya Allah. Wa ilam yasa. <laughs> <laughs> Insya Allah wa ilam yasa falah. Baik, eh, Maria gimana? Uh, Setuju? Kamil. Kamil. Kamil yang anggota ya, ke sebelas ya? Oh, oh gitu, beda dengan Juli tadi ya? Iya beda. Oh beda. <laughs> Wah, Maria nih nggak ngedukung gitu kan. Udah bilang aja bapaknya. Yang sibuk tadi Kamil, Mas Gul Kamil. Oh, ini sebut tadi Kamil. Ya. Kita cek ke Padar diri. Padar diri gimana diri? Ya, uh, ma'al asaf syadid, Ma'al asaf anna syadid. jawab mukhti. <laughs> Jawab. والصحيح هو كامل Iya, kamil. كامل هو الذي ي- له هو الذي يكون Pakdon min oh, min farik kuratil kodam. Nah, itu dia jawaban pada diri. Jadi itu udah ungkapan pada malas asap sedikit kita maaf, maaf, maaf itu, itu kalau pada diri cuma banyak benar-benar maaf. Iya, dan diri mohon maaf. Ini karena faktor usia lupa eh, Oke. Oke pemirsa, ini ada yang mau lewat. <laughs> Kita jeda sebentar. Ya. Silakan. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50 ribu per bulan, insya Allah, impak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di sini, kita selesaikan di pinggir saja. Oh, jadi begitu permasalahannya. Iya, Pak. Kalau perlintasan sudah tertutup, jangan memaksakan untuk merobos, sangat berbahaya. Kecamatan Belakang Padang sesuai dengan kondisinya adalah lautan, maka potensi yang kita gali adalah hasil-hasil dari laut. Uh, eh, dulu nama uh, kerang Pulau Penawar Rindu. Ini adalah rumah limas potong, merupakan rumah Melayu tertua di kota Batam yang merupakan salah satu objek wisata sejarah di kota Batam yang tetap dilestarikan oleh pemerintah kota Batam. mencintai produk sendiri, membantu kesejahteraan keluarga Indonesia. Uh, pemirsa, mari kita lihat jawaban yang tadi nomor lima tadi jawabannya la laisa mahmud min adha'i fariq kuratil qadam. Jadi bukan bukan Mahmud tadi ya yang anggota kesebelasan tadi tapi uh, Kamil. Uh, soal uh, eh, sadis kita lihat mata yadhabu kamil ilan nadi. Mata yadhabu kamil ilan nadi. Kapan Kamil pergi ke klubnya? Hmm. Mata yadhabu kamil ilan nadi. Hmm. Pak Dar tadi kapan ya? Hari apa tadi itu? Sabtu. Oh, hari Sabtu. Pak Dar bilang hari Sabtu. <laughs> Eh, Maria? Seingat saya. <laughs> hari apa tadi? Yang mulahan ya Ahad. <laughs> Harus beda masalahnya. <laughs> ya, pemirsa, rupanya bukan pemirsa saja yang memilih ini. Iya. <laughs> Maria juga. Baik, mata ya yatabuka milan nadi. Kita lihat jawabannya. Hmm, ya terbuka min ila nadi yaumas sabat. Hmm, ya mas sabat. Nah ini, ya. Yaumas sabat hari Sabtu tadi. Hmm. <clears throat> Kita lihat ah ini ada telepon masuk. Uzkur haula illadzina aradu ta'allumal lughal arabiyyah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, man mutakallim? Muhammad Hidayat. Muhammad Hidayat. Baik, ada masalah ya ada? Ahlan bin. Eh, uzkur haula illadzina aradu ta'allumal arabiyyah, lughal arabiyyah. Siapa tadi? Sebutkan nama-nama yang disebutkan oleh hmm, penelpon tadi. Siapa yang ingin belajar bahasa Arab tadi? Yang disebutkan ini yang mereka kurang mampu ini. Alladzina <laughs> tuh ta'lam lughat arabia um Ismail Ismail Ibrahim kan. <laughs> Ismail ya selain Ismail kan. Oh oke tapi tapi betul itu Ismail itu diantaranya tadi itu ya ada Ismail Ibrahim. Ada Ibrahim. Ibrahim. Uh, terus ada disebutkan Irwan tadi. Irwan. Irwan. Nah, Irwan ini. uh, <laughs> ada Irwan, ada siapa lagi? Mungkin ada Yanto, ada Budi gitu. Nah, baik, sekarang ya akhir, Apa namanya, <clears throat> Baik, uh, pemirsa kita lihat uh, eh, as-sual as-samin, kamil yaumal ahad hmm. Ma'amalu kamil yaumal ahad Apa kegiatan kamil pada hari ahad? Hmm? Ma'amalu kamil yaumal ahad hmm? Silakan anda yang berkenan menghubungi kami Ma'amalu kamil yaumal ahad hmm. Apa yang Ustaz? Ya, ya. Ma'amalu kamil yaumal ahad hmm. Tidak ada yang masuk Padahal apa tadi kegiatan lupa saya <laughs> ah, lupa kan <laughs> kemarin sama oh, iya. Ustaz oh, nah, mengunjungi ini Kamil ini memang aktif banget iya, jadi kegiatan pun susah diingat oleh orang dan itu menyebutkan hari dan jam-jamnya sehingga uh, orang lain pun susah mengingatnya. Uh. Baik pemirsa, kita lihat jawabannya. Ya malahat kamil maskul bi halakotit ta'lim ad-dini lil fitya wal fatayat fi qaryati. Jadi pada hari Ahad itu dia sibuk dalam uh, ada semacam majlis taklim ya. Ya, majlis taklim bagi pemuda-pemudi di kampungnya. Nah, baik. Ah, nah. ya kita uh, eh, berputus. Pemirsa itu tadi uh, istiab pendalaman tentang isi hewar. Kita berikutnya lihat hmm, at-taraqib al-asasiyah jadi struktur dasar yang pada dialog tadi kita lihat ada jam tadi ya. As-sa'ah al-wahidah. Perhatikan ya. As-sa'ah al-wahidah. Kemudian as-sa'ah ats Ya, yang namanya sa'ahnya seperti ini. As-sa'ah ats-salisah. <clears throat> As-sa'ah ats ya. Mm -hmm. Berikutnya ya penelpon nanti <laughs> As-sa'atul rabi'ah as al rabi'ah jam 4 ya, as rabi'ah Kemudian Lihat as al-khamisah Seperti ini as al-khamisah Atau as-sa'atul khamisah hmm. Kemudian As-sa'atul sadisah As-sa'atul sadisah hmm. Jadi jam 6 ya. Kemudian berikutnya asa atau sabi'ah. Jadi strukturnya seperti itu asa, sa Hmm. Berikutnya asa atau saminah. as atau saminah. as atau tasiyah. Ya, jam 9. Asa saatul 'ashirah. As-sa'atul ah, 'ashirah. As-sa'atul hadiyata Nah ini yang tadi saya sebutkan Al-hadiyata asrota, Bukan asyarota tapi asrota. Kalau asyarota itu sepuluh untuk mudakar ya. Tapi asrota itu belasan Muannas Berikutnya As-sa'atul saniyata Asatul nah, As-sa'atul saniyata Nah itu <clears throat> Nah pemirsa kita lihat as saatu sabi'ah wa khamsu daqa'iq. Jam 7 lebih 5 menit. Wa khamsu daqa'iq. Menit itu dakikoh, jamaknya daqa'iq. Nah, iya. Wa khamsu daqa'iq. Berikutnya as saatu sabi'ah wa ashru daqa'iq. Lebih 10 menit. as saatu sabi'ah wa ashru daqa'iq. As-sa'atu sabia war rub Ya ini seperempat ya, seperempat lima belas menit ar-rub sebut. As-sa'atu as-sabi'ah war rub Lebih seperempat, Bu. Berikutnya as-sa'atu sadisa wa ashrun daqiqah. Nah, pemirsa tadi ada dakoik, ada dakiko. Ini 20 dakiko. Saya ingatkan bahwa adat itu dari 11 sampai 99 Eh, telepon nanti ini masih penjelasan pemirsa sabar dulu nanti akan <laughs> ada pertanyaan uh, masalah jam ini saya mau menjelaskan sebentar jadi ada kiko kotan nyebutnya jadi dari 11 sampai 99 itu madutnya mufrad dan mansub uh, jadi wa isrun ko isrun itu 20 20 itu antara 11 dengan 99 oke okay. Kita lihat as-sa'atu sadisa wa khamsun wa ishrun daqiqah. B25 menit. Nah. Kemudian as-sa'atu salisa wa nis. Nah, wa nis tadi tadi ada dalam dialog as-sa'atu salisa wanis nis. Jadi jam 3 lebih 30 menit wanis nis lebih setengah itu ya. wanis nis. Mm -hmm. Berikutnya as-sa'at as-sa'atu sabi'ah illa rub. Kurang seperempat. Jam tujuh kurang seperempat. Nah, itu ungkapannya seperti ini. Kemudian as-sa'atu sabia illa asrul daqaiq. Jadi kurang 10 menit. Jam 7 kurang 10 menit. Illa as daqaiq. Berikutnya as-sa'atu sabia illa khams daqaiq. Ya. Kurang 5 menit. Jadi illa menggunakan illa. Kalau lebih wah. Hmm. Baik. Nah, pemirsa itu tadi uh, struktur dasar Malik Iqra al-ibarat al-atiyah. Nah, ini silakan Anda yang mau masuk, silakan baca ini. Nah, silakan masuk. Perintahnya Iqra al-ibarat al-atiyah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm, tidak ada suara? Nah, terputus. Yadhabu Muhammadun ilal madrasah fisa uh, 6.15 menit sobahan. Bagaimana menyebut 6.15 menit? Silakan Anda sesuai dengan penjelasan sebelumnya. <clears throat> Yadhabu Muhammadun ilal madrasah fisa 6.15 menit. Oke. Okay. Muhammad pergi ke sekolah pada jam 6.15 menit. Mm -hmm. Kalau Maria gimana nyebutnya nih, membacanya? Fisaatis sabi'ah, eh sadisah warub. Ah, fisaatis sadisah warub. Warub. Sabahan. Iya, Sobahan. ini karena pemirsa tidak ada yang masuk, uh, <laughs> sudah direbut. sudah <laughs> direbut. ah, baik. Berikutnya, Asnani yadrusu kamil minas saati dari jam 8 sampai jam 2 Pak zuhur. Hmm. Baik. Assalamualaikum. Kalau tepat tamam. Assalamualaikum. Tamaman. Kalau tepat. Waalaikumsalam. Hmm, taib. Mana kalim? Abdul Azam. Abdul Azam. Taib. Mas Taib. Ikra. Hadil ibarat. Eh. Yadrusu kamil minas sa'ah kaminah ila sa'ah taniyah ba'dal zufi Hmm, taib Yadrusu kamil minas sa'ah tisamina oh, iya. Ila As-sa'ah as-saniyah ba'da dzur. Nah, Pak Dar gimana betul itu? Wah, al-jawab mumtaz. Al-jawab mumtaz. Iya <laughs> Al-jawab <laughs> mumtaz. Baik, syukran ya akhi. Oh, itu pagi-pagi udah dapat pujian mumtaz itu enggak semua orang ini. Enggak <laughs> semua mahasiswa. Baik, eh, Yusalli al-muslimun ad-dhuhra fi ya Pemirsa silakan masuk Anda untuk menjawab pertanyaan eh, nomor 3. Yusolli muslimun ad-dhuhra fi 12 lewat 5 menit. Hmm, silakan ditambahkan captionnya. Caption. Iya. Yusolli al-muslimun ad-dhuhra fi sa'ah. Hmm. Baik, Assalamualaikum. Saya cukup ini saya cukup gembira untuk mendengar eh, kursus bahasa Arab. Tapi saya belum pernah dapatnya. Memang saya kali dibuka ini loh. Oh. <laughs> iya iya. Terima kasih senang katanya. Oh, terima, terima kasih Pak. <laughs> terima kasih Pak. Tadi kurang lihat. Ya. Uh-huh. Iya, Pak. Saya ini mau belajar gini, tiap-tiap tiap-tiap hari juga Ibu. Iya, ini, ini selama ini Sabtu. Uh, Sabtu. ada rencana nanti ah, hari uh, bulan April, April nanti hari Minggu. Banyak kami yang mengikutnya. Uh, terima kasih Pak. Eh, Bapak mau mencoba menjawab ini? Jadi Pak mau mesti bilang belang bilang belajar. Apa apa apa, apa itu? Ya terima kasih ya. Oke terima kasih pak terima kasih terima kasih. Saya silakan yang lain mau masuk menjawab ini. Yusolli al muslimun al zuhra Fisa ah, dua 12 lewat 5 menit. Mm-hmm. Ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam. Man al-mutakallim? Aslam. Fadlan. Baik, aina Fadlan? Bogor. Eh, Bogor. Baik. كيف تقرأنا يصلي المسلمون الظهر في الساعة 12 lewat 5 menit الثانية hmm. عشرة lewat berapa lewat tenang kan aku lewat bagus katakan saja jangan takut salah lewat apa tuh dibantu Yusali, Yusali al muslimu dhura fi sa'a ah. sania sania Saniyata eh, asrata. Asrata. Asrata. Wa. Oh, oh, <laughs> Wa five minutes. Wa five minutes. <laughs> Wa five minutes. ini. Nia, ya. ini. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sudah mencoba. Hmm, coba jadi ini apa mari gimana Asaniyata asyra wa khamsu daqaiq. Iya. <laughs> Yusalli al-muslimuna dhuhra fi saniyata asyrata wa khamsu daqaiq. Daqaiq. Hmm. Ah, pemirsa dari 3 sampai 10 itu eh, ma'dudnya atau bendanya itu jamak dan dia majrur. Hmm. <clears throat> Baik. Berikutnya Arabi ya'malul ummal minas saah dari jam 8 ila sa'ah jam 4 sore. Nah, ini dia. Ah, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana mutakalim? Ah, anak Eko Putra min Bangka Belitung. Um, Bangka Belitung. Baik, alam masalahnya Eko Putra ini. Baik, kaifa takra'un? Alkitab. Eh, ayo, eh, tolong ditampilkan. Nah, ini dia. Ya'malul ummal minas sa'ah. Ya. Mm-hmm. Ya'malul ummal minas sa'ah sama <clears throat> samaniyah. Ila sa'atir rabi'ah. Hmm. Masa. Coba ulangi lagi, Pak. Ya'malul ummal minas sa'atis saminah ila sa'at rabi'ah hmm, itu itu bagus yang pertama tadi kurang tamania <laughs> ya ya ya amalul umal min as-sa'ati samina ila sa'ati rabi'ah masaan nah itu <clears throat> bagus terima kasih Pak ya terima kasih hmm. al-khamis Soal khamis adrus al-lughah al-arabiyyah min as-sa'a 7.30 ah, ila sa'ah 9 lewat 10 menit. Nah, silakan Anda mau masuk. Hmm. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, mana mutakallimah? Agis lagi. Agisna, oh, Agisna. Oh, oh. Baik, أهلا وسهلا Agisna للمرة الثانية يعني. طيب اقرأي. أدرس اللغة العربية من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة إلى الساعة التاسعة وعشرة دقائق وعشر دقائق طيب مشكورا يا أغيثنا betul أدرس اللغة العربية من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة التاسعة وعشر دقائق طيب طيب pemirsa ini sayang sekali waktu sudah habis wa ila lika fil usul qadim insyaallah fa hmm. fawid ila eh, Maria Kaptia. Ya. Syukran Ustaz. Ayuhal musyahidun al-kiram Laqad syahadna jami'at ta'lim Jazab wa jamil jiddan Wal'an Kod wasolna Fi nihayatil barnamij Ana Maria Kiftiyah wa jami'il mas'ulina Fi hadal barnamij Nashkuru lakum syukran jazilan ala ihtimamikum wa musyahadatikum wa musyarakatikum. Eh, pemirsa, demikian tadi sama-sama telah kita saksikan pembelajaran bahasa Arab yang tentunya sangat-sangat menarik dan juga sangat bagus sekali untuk kita saksikan. Dan sayang sekali pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Maria Kistiah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian Anda dan juga atas eh, Kebaikan Anda telah menelpon kami di sini. Pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan terus acara pembelajaran bahasa Arab setiap hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 pagi hanya di TVRI. Saya Maria Kristia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.